Mitra bisnis, terjadi kerusuhan besar baru-baru ini di Palembang terkait sengketa pilkada di mana Mahkamah Konstitusi melalui perhitungan ulang menganulir keputusan KPU Palembang sehingga pemenang wali kota berubah dari satu pasangan ke pasangan lain. Hasil perhitungan suara memang selisih tipis, hanya 23 suara, namun toko elektronik terbesar di Palembang dibakar masa, merugi miliaran rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik J. Kristiadi. Pak Kristiadi, apa komentar Anda terkait sengketa pilkada ini? di dalam pilkada sekarang ini, pemilu langsung yang semula dianggap bisa mendekatkan rakyat dengan kepala daerahnya, ternyata tidak begitu mudah dilakukan tujuan itu ya, tidak mudah diwujudkan. Ini menurut saya karena juga sebetulnya pilihan-pilihan dari masyarakat dan kepala daerah itu pilihan yang didasarkan hanya karena citra yang dibangun oleh kandidat-kandidat mereka ini. Artinya bukan pilihan yang disebabkan oleh keyakinan dari bahwa orang-orang ini memang cukup mempunyai martabat dan komitmen kepada wilayahnya. Nah, karena juga pertarungan itu dasarnya semua citra dan kemudian disertai dengan bumbu-bumbu janji-janji mengenai kedudukan dan janji-janji mengenai hal-hal yang sekedar janji. Nah, ini kemudian juga bisa membakar emosi massa kalau kemudian juga calon yang dijagukan itu menjadi kalah apalagi kalahnya tipis sekali. Nah itu yang pertama. Tapi yang kedua juga mungkin Mahkamah Konstitusi juga harus lebih bijak ya. Saya setuju dengan tajuk di Kompas sekarang ini. Apakah betul-betul selisih-selisih sekitar 9-10 suara itu kemudian juga betul-betul kebijakan untuk bisa memenangkan lawan yang kalah tipis ini. Ini juga menjadi tidak menjadi konsiderasi bagaimana efek selanjutnya daripada emosi masyarakat. Itu saya kira juga Mahkamah Konstitusi saya kira tidak bisa hanya berpikir secara legalistik ya tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang bisa mengurungkan suasana. Tapi bukankah MK merupakan lembaga yang paling berwenang, Pak? itu benar, itu benar, itu benar. Tetapi begini loh, dikaji juga secara mendalam dari berbagai aspek. Judicial review yang dilakukan oleh yang kalah itu memang betul-betul sesuatu yang sudah akurat datanya dan sebagainya ya. Ya rakyat hanya betul-betul menjadi objek permainan. Saya kira ini masih harus ada pemikiran yang lebih mendalam. Apakah tidak sebaiknya sebetulnya seperti pemilihan-pemilihan orang-orang yang dianggap penting itu juga tidak selalu harus langsung oleh masyarakat. Misalnya pemilihan komisi-komisi ya, ada komisi yudisial, komisi apa saja itu kan kadang-kadang juga mohon maaf tapi kan banyak orang yang karena populer ya kemudian seakan-akan tempat itu menjadi tempat mencari kerja kan bukan tempat untuk bagaimana dia mengabdi dan terpanggil dan sebagainya lalu menurut bapak kenapa bisa terjadi perhitungan suara yang berbeda saya tidak melihat dari dekat ya seperti apa ya. Tetapi bahwa itu bisa dikalahkan ya mungkin kemudian juga tentu ada analisa-analisa spekulatif yang bisa mengarah ke sana. Kemudian juga sudah banyak terdengar kalau KPU di daerah itu betul-betul juga sangat sulit untuk melawan kudaan-kudaan daripada pertarungan politik para petualang-petualang politik ini. Ini tentu sangat tergantung daripada kredibilitas MK juga ya. Kalau Pak Mahfud saya kira dia sudah mempunyai track record yang memang mempunyai integritas yang sulit pribadinya ini. Nah sekarang ini memang ujian-ujian betul ya. Apakah ini memang kemudian juga juga memang apa itu bisa mewarisi apa yang sudah pernah ditinggalkan Pak Mahfud dan sebagainya. Karena benar-benar kalau kemudian juga ada yang kita khawatirkan tentu lembaga yang sangat bermartabat ini kemudian jangan sampai ada penetrasi-penetrasi politik yang bisa meruntuhkan harapan masyarakat. Nah melihat kerusuhan dari masyarakat sendiri, sebenarnya bisakah aksi provokasi itu diredam Pak? Eh, ya sangat bisa kalau tapi ada ya itu mungkin itu kan situasi itu sudah begitu emosional. Dan sebetulnya menghindari itu terutama tentu ada penegak hukum. Tetapi kalau sejak awal juga yang namanya pilkada itu juga menjadi bagian pendidikan politik, bukan cuma meng mengeksploitir dari kedaulatan rakyat lalu melalui citra-citra dan janji-janji yang tidak jelas seperti itu, ya, itu masyarakat mudah sekali hanya menjadi objek daripada para petualang-petualang dan begundal politik untuk mencapai kedudukan itu menurut saya. Ya pertama tentu penegak hukum, penegak hukum dan sebetulnya itu juga menjadi tugas tanggung jawab daripada para para elit politik kalau oke okay, kalau sudah kalah ya kalah oke okay. siap kalah siap, menang betapa tipis tipisnya pun oke okay lah kalah kalah lah begitu mestinya demikian pakar politik J Kristiadi saya Wendy Lim